Surah Al-Qamar Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat dan bulan pun telah terbelah. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginan hawa nafsunya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka. Pada hari ketika malaikat penyeru mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang-belalang yang berterbangan. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang yang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر Sebelum mereka, kaum Nuh telah mendustakan Rasulnya. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila. Dan Nuh diusirnya dengan ancaman. Fada'a rabbahu anni maghlubun Maka Nuh mengadu kepada Tuhannya. Dia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Dan kami jadikan bumi menyembur mata air-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap, menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. وحملناه على ذات ألواح ودسر Dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر yang berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. ولقد تركناها آية فهل من مدكر Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? فكيف كان عذابي ونذر Maka, betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ma'ad pun telah mendustakan Rasulnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari naas yang terus menerus. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. فكيف كان عذابي ونذر Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah soleh itu seorang yang sangat pendusta dan sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya pendusta dan sombong itu. Sesungguhnya kami telah mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka wahai soleh, tunggulah mereka dan bersabarlah. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر Maka mereka memanggil kawannya. Kemudian dia menangkap dan memotong unta itu. فكيف كان عذابي ونذر Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Sesungguhnya kami telah mengirim kepada mereka suatu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? كذبت قوم لوط بالنذر Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. نعمة من عندنا Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh, Lut telah memberikan peringatan kepada mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر Dan sungguh, mereka telah membujuk Lut untuk menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. فذوقوا عذابي ونذر Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? ولقد جاء آل فرعون النذر Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah memberi jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? أم يقولون نحن جميع منتصر Atau mereka mengatakan, kami ini adalah golongan yang bersatu, yang pasti menang. سيهزم الجمع ويولون الدبر Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Innal mujrimina fi dhalalin wa Sungguh orang-orang yang berdosa di dunia mereka dalam kesesatan dan di akhirat mereka berada di neraka. Yauma yushabuna fin Ingatlah pada hari mereka diseret ke dalam neraka pada wajah mereka dan dikatakan kepada mereka rasakanlah sentuhan api neraka Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر Dan sungguh, kami telah membinasakan orang-orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Innal muttaqina fi wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di taman-taman dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.